هذا إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافينا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه الطاهرات أم المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح رسالتنا الصوفية خصوصا منهم سيد الإمام جنيد البغدادي وسيدي معروف القرقي وسيدي بشير الحافي وسيدي أبي يزيد الصامي ثم إلى سيدي أبي مدين المغربي ثم إلى سيدي الشيخ القادر الجيلاني ثم إلى سيدي بهاء بن الشبكي ثم إلى سيدي أبي حسن الشاذلي ثم إلى سيدي أحمد الرباعي ثم إلى أرواح الرسالة ثم إلى أرواح رسالتنا خصوصا منهم سيدنا الإمام المهدي اللهم أنت عيسى وسعفتنا أمدنا من إساسنا علينا برحمة إساسنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيد الأحد عبد الرحمن بن محمد صدق وسيد الأحد بكر سلطان حق عبد سلطان حق بكر عدرس وأحب الله العدرس على نسيب خلود الشباب بن سالم وحبيب يوسف بن عبد الحسن والحبيب أحمد بن محمد سيد الشيخ حمسي الحبشي عبد الرحمن بن محمد والعاشر الدنيا والحبيب عمر بن عبد الرحمن العباس وشاعر بن عبد الله بارز ثم إلى الحبيب عبد الله بن علي والحجاج والحبيب أحمد بن زين الحبشي ثم إلى أبي الحبيب حسن بن الصالح البهر الزهري وأبي عبد الله بن سيد طاهر وأبي عمر بن عبد الله بن ميلان الحبيب بكر بن عبد الله بن أبي عباس وأصولهم وأفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين إلى روح سيدي وحبيبي وقدوتي الله حبيبي علي بن محمد بن حسين حبشي ولوالديه وأصولي وفروع مشايخه وتلاميذته وإخواته وإخواني علامه صنجتي والحديث صلى الحبيب على النبي على عبشي وزيد وقبة الله حبيبي محمد أنيس بن على عبشي وعلى أباشي بعض الأحاب على الصلاة والوالدين وجدي أحمد عبد الرحمن زوجتي عبد الرحمن بن سنة زوجتي علي بن على عبشي جميع على صالح ثم إلى روح حبيب سلمى بن عبد الرحمن حبيب علي متأمل على حبيب علي بن عباس ثم إلى أرواح جميع أولياء صالح الدرجة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويرفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا بركات الدين والآخرة يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم عباده الصالحين من علماء العقلين المخلصين ونظرة هذا المكان حبيب هذا المجلس معبود الخيرات والنفحات وأسر البركات ولكن ودخلوا فيما من عن الخير عباد وارزقنا العافية دوم العافية والشكر على عافية العافية من كل البرية ونظر عنا البلاء والولاء والولاء والفتن ما ظهر منها وبطن وأن الله يرزقنا جميع الأرزاق الكثيرة الطيبة حسية والأنوية بدون كتاب الشطح مرة وعافية والسلام الطافق والهداية والرضا والعناية في الدين والآخرة وأن الله يرزقنا من حج إلى بيت الحرام والزيارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن نطلب العافية وأن الله يرزق جميعا قلوبا سالمة ولسانا ذاكرا يرزقنا جميعا حسنا الخاتمة عند الموت والعمر الطيب في طاعة العافية والسلامة والتوفيق والهداية والرضا والعناية في الدين والآخرة على الدنيا وعلى من نحبل وعلى من نشاء وعلى بالبيت ثم إلى على من نوى شيخ الرباني وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya kan akan nasta'in صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Masih saja merapat biar semakin dekat. Ya. Mas Edwin tolong Ahmad Anis dengan dulu bicara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa kumpul bareng-bareng di jauh hakul mubin dalam keadaan hak wal Insya Allah yang sehat semakin sehat, yang sakit jadi sembuh dari segala macam penyakitnya dan semoga kesehatan kita awet sampai nanti kita meninggal dunia setelah panjang usia dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin. Malam hari ini saya niat di majelis ini memperingati tahun Isam Al-Khabbani. Mungkin tidak banyak yang tahu kalau malam hari ini pas ulang tahunnya Syekh Yang sering yang diingat-ingat cuma tanggal masehinya. Tapi tanggal hijriahnya tidak diingat-ingat. Isam lahir tanggal 13 Sofar. Dan hari ini setelah maghrib kita, kita masuk 13 Sofar. Ya, makanya Nah, itu saya adalah uh, ulang tahunnya Syekh bisa. Syukuran dengan pengajian seperti ini semoga beliau panjang umur, sehat, semakin sehat, semakin afiah. Ya, semakin dicintai rasulnya dan cintai para aulia wasolehin. Dan semoga kita semua dimasukkan dalam kelompok beliau-beliau tersebut. Mendapatkan barokahnya, mendapatkan kelak syafaatnya di dunia dan di akhirat dan semoga berkat beliau kita dikelompokkan dalam kelompok para aulia salihin ala hadiniyah wa ala kulli yatim shalihin niyatin nafi'ah al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu sekalian nyantai saja nyantai saja Sengaja tadi saya ngajak semuanya nyanyi rohadiar atau kisah sang Rasul. Soalnya saya sedih. Anak-anak kita itu pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ayah Nabi siapa nggak ngerti, kakek Nabi siapa nggak ngerti, paman Nabi siapa nggak nggak ngerti. Ya istri Nabi siapa nggak nggak ngerti. Kapan Rasul menikah juga nggak nggak tahu. Rasul berdagang umur berapa kecil itu sampai umur 20 menikah, kemudian 30 meletakkan hajar aswad juga tidak paham. Alhamdulillah Habib Rizik udah nyusun lagu yang indah. Itu susunan Habib Rizik itu. Singkat, padat, tapi full makna. Saya jamin kalau Anda menyanyikannya sendiri, hening, pasti nangis. Menyanyikannya sendiri, hening, pasti pasti nangis. Nggak tahu itu lagu punya kekuatan rohani yang cukup apa besar. Tolong adik-adik di belakang ini, tolong diam semua. Kalau nggak bisa diam, di luar saja. Ya, di belakang saya kalau nggak bisa jump mainnya di luar entah itu anak saya atau siapapun kalau anak saya dibawa keluar saja jadi eh, nggak uh, ngerti gitu ya tidak ngerti bagaimana sejarah kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam padahal ma'rifat Rasul itu wajib orang tua wajib didik anak agar anaknya kenal pada Allah dan kenal kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui lagu ini kalau kalau Anda ikut andil menyebar kuaskannya, menyanyikannya ke anak-anak, insya Allah tidak ada lagi anak-anak kita. Wah, kayaknya ada. Atau lagu nggak ada manfaatnya. Nanti kalau anak jangan balonku ada lima. Ya zamannya ya. Menidurkan anak ya. Ya selawan seperti itu. Rohatil Adhiyar Tasdu dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah bulan depan kita masuk bulan maulid. Ya, masuk bulan maulid. Pertanyaannya, Persiapan buat bulan Maulid apa? Rumahnya dicat nggak kira-kira? Ya, lampunya dibuat nyala terang atau tidak? Di Madiun sana itu kalau bulan Desember, bulan Desember di Madiun, itu orang-orang Nasrani itu membuat satu Madiun itu menyala terang lampunya. Nyambut hari mereka itu ya, lampunya dinyalakan terang. Seharusnya ini umat Islam mulai berpikir gitu ya, menghidupkan kembali sunnah-sunnah para wali terdahulu. Wali-wali terdahulu itu kalau mau masuk bulan Rabiul Awal di depan rumah masing-masing itu pasang tintir. Nyala lampu yang tanpa yang nggak padam. Terus nyala terus sehingga jalanan di kota-kota di masa itu belum ada listrik ya. Jadi terang benderang karena lampu-lampu. Saya sendiri merasakan suasana bulan Maulid betul-betul terasa ketika dakwah ke Demak. Ketika saya dakwah ke Demak, karena di Solo nggak dapat suasana yang seperti itu. Masuk desa di Demak itu sepanjang mobil saya jalan sampai ke pelosok. Padahal jalannya itu Masya Allah. Itu naik sedan nggak mungkin bisa. Nah, naik mobil harus banyak besar. Itu lubangnya setengah meter, lubangnya setengah meter. Itu. Jalannya demikian. Itu kalau lewat ke sana, sejalan musola, masjid, surah, apapun itu tidak ada yang lampunya padam. Semua lampunya menyala. Dari mulai maghrib sampai subuh. Dan semua tidak ada yang speakernya mati. Speakernya itu salonnya nyala semua. Nyala dengan apa? Baca maulid. Baca maulid. Jam sekian barzanji. Jam sekian tiba. Jam sekian burda. Oh, semikian sampai subuh. Rombongannya ganti-ganti. Ini kelompok ibu-ibu jam sekian. Anak-anak jam sekian. Bapak-bapak jam sekian. Pemuda jam sekian. Tiap musola, tiap surah itu punya punya kegiatan demikian. Jadi dari masuk itu sudah terasa, ya Allah nih suasana Maulid dan itu berlangsung dari tanggal 1 sampai tanggal 12. Tanggal 1 sampai tanggal 12. Nah kita nyambut bulan Maulid kira-kira mau nyambut pakai apa? Pertanyaan. Hati kita nih loh. Ada takzim tidak dengan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Insya Allah, mari kita persiapkan hati kita untuk nyambut Maulid. Saya sendiri nawa itu di pengajian di Masjid ar tiap Jumat kan pengajian. Biasanya saya itu ngasih makan makan besar kalau Jumat legi sama kliwon, legi sama kliwon. Tiap pengajian itu insya Allah air putih, susu, roti itu wajib. Tapi kalau legi sama kliwon ditambah makan nasi bersama-sama gitu ya. Mentah itu 500, 2500, 3000 orang semuanya makan nasi untuk e, kliwon sama legi. Khusus bulan Maulid tiap Jumat ada legi, tiap Jumat adalah kliwon. Artinya tiap Jumat selama Maulid makan nasi terus. Ya makan nasi terus satu itu. Kemudian selama bulan Maulid, saya kemarin umumkan ke teman-teman selama bulannya Maulid untuk Farah bin Nabi senang dengan Nabi, senang dengan Nabi yang menyenangkan umatnya Nabi. Di majelis itu saya buat selama bulan Maulid ada berpras sebanyak 50 hadiah. Tiap Jumat ya, tiap Jumat ada 50 item hadiah dan salah satu itemnya adalah hadiahnya sepeda. Ya, sepeda cross itu, sepeda ondel kalau orang Jawa bilang. Ada sepedanya. Itu tiap Jum, Jumat. Khusus yang nanti penutupan Jumat terakhir bulan Maulid, itu saya buat yang sebesar mungkin. Saya pengen yang hadir puluhan ribu. Nggak pengen cuma seribu, dua ribu, lima ribu. Saya pengen puluhan, puluhan ribu. Khusus yang terakhir nanti, saya bilang hadiahnya 50 tetap plus tambah satu, satu sepeda motor. Ya, satu sepeda motor. Ada yang nanya, Habib duitnya sudah ada. Sudah, gimana di langit? Gak usah mikir, pokoknya itu dulu nyenangkan Rasulullah salam Saya bilang motornya minimal motor bekas, bekas saya. Minimal motor bekas, motor bekas, bekas saya. Ya insya Allah baru. Tapi kalau baru belum bisa bekas. Tapi bekas yang saya pakai tiap tiap hari masih baru, umurnya belum ada tahun kan, motor bekas. Maksudnya semangat pengen nunjukkan kalau maulidnya Nabi ya seneng. Kalau anaknya ulang tahun dibawa ke restoran kok. Anaknya ruang, ruang tahun dibawa ke rumah makan, diundangkan orang, pesta makan luar biasa. Nah orang kan jengah, kok keluarkan duit aja pelitnya luar biasa. Kita kita ini bukan orang lain, jangan nunggu orang orang lain pribadi masing masing sodako keluarkan sodakonya untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin kita tidak diganti yang berlipat ganda. Ingat Nabi itu kaya raya, Nabi itu sugihnya luar luar biasa. Apa yang kita keluarkan untuk Allah dan Rasulnya tidak mungkin akan hilang dan kembali berat ganda. Di akhirat udah dapat, di dunia akan dapat lipat ganda. Itu sekedar mukadimah. Belum belum majelis ini. Ini kita baru ngobrol, ngobrol. Insya Allah dua minggu lagi nggak sampai Syekh Islam akan datang ke Indonesia ya Insya Allah ya. Ya hadir majelisnya kalau ada orang soleh datang itu diupayakan sebisa mungkin untuk ha, ah, hadir. Ya ada orang nanya Kenapa toh kok mesti ketemu orang soleh, mesti hadir bersama orang orang soleh gitu. Kenapa demikian? Jawabannya adalah karena kita belum soleh. Karena kita belum belum soleh. Kalau kita nggak punya duit kumpul sama orang yang punya duit, nanti lama-lama punya punya duit, nggak punya makan, kumpul sama orang-orang yang punya makanan, lama-lama juga mah makan. Kalau belum soleh ya kumpullah sama orang-orang yang orang yang soleh nanti kita juga dapat kesok kesolehannya akan dikasih sama Allah Ta'ala lewat beliau-beliau tersebut. Nah caranya bagaimana? Ada lima, lima atau enam poin yang harus dipegang seseorang kalau kumpul sama orang soleh hadir majelis ilim itu ada enam, enam poin. Yang pertama al istimah ah, diam, somat diam. Syarat untuk dapat ilmu harus diam. Jadi belajar pada siapapun ya, diam. Diam itu diam semuanya. Diam tangannya, diam mulutnya, tanya, diam tangannya, kakinya semua diam. Kadang kita punya telinga diam, tapi tangan mewe. Kan begitu. Itu berarti pikirannya tidak tidak diam. Kemudian diam yang nomor dua mendengarkan. Ada orang diam di melamun, nggak mendengarkan. Diam tapi tidak mendengar, mendengarkan lamunannya kemana? Mana? Maka nggak ada apa-apa. Yang ketiga, diam, mendengarkan, kemudian memahami. Dia mendengarkan, tapi belas gak paham juga banyak. Nah, kita dia mendengarkan, kemudian berusaha pak, paham. Yang keempat, setelah kita paham, dihafalkan. Apa yang kita dengar tadi kita hafalkan, ingat-ingat betul. Setelah dihafalkan, yang nomor lima, diamalkan. Kita amalkan sebisa mungkin, walaupun sekali seumur hidup. Tahu ajaran sholat, diamalkan meskipun cuma sekali. Tahu ajaran sholat duha, ya amalkan meskipun cuma sekali. Duha, ya amalkan meskipun cuma pun cuma sekali. Yang keenam, ajarkan kepada orang orang lain. Kalau itu sudah dilakukan, insya Allah berkahnya itu akan kelihatan. Nah, hadirin dimuliakan Allah, malam ini saya akan ngajak semuanya ngaji tentang cari ilmu. Tolabul ilim. Cari ilmu. Sama Bapak dan Ibu sekalian. Hidup hidup Anda akan dibawa kemana? akan lagunya itu gimana tuh? Akan dibawa kemana? Nah, mau dibawa kemana? Apa? Hubungan kita. Nah, coba dinyanyikan. Mau dibawa. Lagu itu kan untuk orang yang lagi pacaran gitu kan? Ya, pada orang yang udah punya suami ya, ya, kan mau dibawa ke mana hubungan kita? Yuk kita belajar dari lagu ini. Coba nanya, mau dibawa ke mana hubungan kita? Tapi hubungan kita ini dengan Allah tuh mau dibawa ke mana? Ya. Mau dibawa ke mana? Diri kita kepada Allah ini mau dibawa ke kemana? Diri mau dibawa ke mana? Nanya, abis ini ibu mau ke mana? Bu, abis mau ke mana? pulang. Ibu kerja capek dari pagi, siang, sore. Pengen pulang atau nggak pengen pulang? Pengen pulang. Pergi kemana pun bapak. Dari rumah, melancong kemana pun Pengen pulang atau nggak pengen? Setiap orang butuh rumah. Setiap orang tempat untuk tinggal. Setiap orang butuh tempat untuk pulang. Zohir kita saja butuh tempat untuk pulang. Lapat dan hakikatnya semua orang sekarang kan sedang pulang. Pulang kemana? Kuburan. Semua berjalan pulang, tadi pulang apa? kuburan. Nah, kuburannya Bapak Ibu kira-kira nanti di mana? Tidak tahu, karena tidak ada planning. Nah, wah itu mati, tidak ada. Saya ditanya sama teman-teman saya, Habib, gimana pandangan Habib tentang rumah? Saya bilang kalau keluarkan duit, beli rumah yang satu hektar, dua hektar untuk diri saya, mau. Tidak mau, rumah saya cukup dua kali satu bulan, nah itu rumah saya. Itu rumah saya yang akan saya bayar, ya itu. Tapi kalau beli rumah satu ekor, dua ekor, tiga ekor untuk orang banyak, saya mau. Karena itu bukan rumah saya, tapi rumahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rumah aulia, solehin, rumahnya orang-orang yang cari ilmu, rumahnya orang-orang yang mengajarkan ilmu yang seperti itu, rumah yang akan saya kembali nanti menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, rumah yang akan saya bawa masuk ke dalam kubur, ya rumah yang demi demikianlah kita semua akan balik ke kuburan dari sini ke kuburan yang jadi masalahnya baiknya kuburan bisa jadi malam ini, bisa jadi besok, bisa jadi lusa, bisa jadi tahun depan yang kurang satu bulan lagi nggak nyampe, tahun depan 2014, bisa jadi mungkin akhir tahun depan, bisa jadi dua tahun lagi, pasti semuanya kurang jatuh kuburan. Dan kuburannya gimana? Pada nggak ngerti. Kenapa? Tidak merencanakan dikubur di mana. Betul, betul, hmm. Tapi kalau rumah punya rencana enggak? Nabung, nanti beli rumah di daerah saya. Nanti beli rumah di perumahan ya? kan gitu. Ya, Depok gitu. Nah, kalau kuburan pemakaman umum. Ya, pemakaman umum. Mungkin di sana, mungkin di di sana. Tidak ada rencana pengen meninggal di sebuah pesantren, dimakamkan di situ, di tiap hari santri ngaji kan enak. Enak enggak kira? Enak pengen meninggal di Mekah ketika berangkat umroh atau haji mau nggak? Meninggal ketika umrah mau? Berarti kalau berangkat umroh. Saya teman-teman pamitan haji minta saya ceramah sama doa. Habib tolong doakan. Saya angkat tangan. Semoga yang berangkat haji, saya mau nanya dulu, pengen meninggal di tempat yang terbaik atau yang biasa saja? Terbaik. Pengen meninggal dalam kondisi yang biasa atau yang terbaik? Terbaik! Alhamdulillah, musim haji adalah waktu yang terbaik. Ya, Mekah Al-Mukarramah adalah tempat yang terbaik. Semoga yang berangkat meninggal di sana. Uh, kaget semua semua haji. Biasanya kan didoakan segera ke kembali. Sudah meninggal di sana. Haji yang ke-60 nanti. Haji yang ke-60. Kalau yang sekarang kembali saja dulu ke tanah air. Aneh itu orang pengen meninggal di tempat yang terbaik. Tapi ketika sampai di tempat yang terbaik, nggak mau, nggak mau mati. Kenapa? Karena dunia terlampau cinta sama sama dunia. Kita semua pasti akan mati. Nggak tahu tanggalnya kapan, bulannya kapan, tahunnya kapan, pasti akan akan mati, akan kembali. Yang jadi masalah, mati itu udah dipersiapkan atau belum? Belum. Al-Habib Ali bin Ali Al-Habsyi, anak daripada Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habib, Habib Ali Muhammad bin Husain al hadi ada orang mau disingkut Durar radhiyallahu taala beliau itu sejak umur 19 tahun udah ketemu langsung Muhammad Shallallahu alaihi wasallam Habib Ali punya putra yang paling kecil namanya Ali Habib Alwi dimakamkan di Solo bagaimana meninggalnya Habib Alwi meninggalnya itu berangkat dari Solo ke Palembang ke Palembang untuk memenuhi hajat saudara yang akan menikah di sana Malah beliau meninggal dunia saat dibuka tas kopernya di situ udah siapkan kain kafan. Jadi berangkat dari Solo udah kain kafan. Artinya ulama-ulama terdahulu setiap pergi kemanapun sanggulnya kain kafan karena udah siap untuk mati. Nah kalau kita deket-deket kain kafan sampai mati. Betul nggak? Ini orang-orang dulu. Nyiapkan kain kafan untuk mati disiapkan. Disiapkan doa. Pergi itu dibawa nih kain kafan. Kalau meninggal kain kafannya udah ah? ada berarti kan udah betul-betul siap untuk meninggal meninggal dunia. Nah, yang dimuliakan Allah ya insya Allah kita panjang umur semua judulnya ini ulang tahun. Pengen panjang panjang umur. Makanya saya ingatkan tentang umur nih. Kan sampai umur kita siap sia-sia pun akan kembali entah tahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun, seratus tahun pasti ada kembali. Yang salah kembalinya kemana? Judulnya sama kuburan. Nah, kuburan tuh ada dua. Kuburan yang VIP, VIP, serba nikmat, ada kuburan yang serba sengsara. Nah, untuk bilang men. Balik. Malaikat tuh kuburannya ada dua. Satu malaikat yang kuburannya penuh rahmat. Satu malaikat yang kuburannya penuh azab. Ada dua. Kalau yang penuh rahmat ini untuk orang-orang yang baik, yang soleh, yang hasanatnya, kebaikannya bisa mengalahkan keburukan. Nah kalau yang penuh azab untuk orang-orang yang dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Nah, coba kita ukur dosa kita sama baik kira kira banyak mana. Kalau jujur, kalau pahala kan belum tentu diterima. Kalau kan udah pasti keterima. Ya berarti dosa atau banyak pahala? <laughs> dosa. Jadi kemungkinan besar ibu itu mana? Kalau kemitan, bahaya nih kita bisa masuk neraka. Masuk neraka. Makanya kita ber berikhtiar minta sama Allah, tawasul, doanya hanya pada rahmat Allah bergantung bukan dengan amal amal kita. Semoga kita ini diampuni dosa dosanya sehingga selamat dikubur bahagia. Nah, untuk bisa selamat sampai dikubur tadi, ini kan hidup jalan nih, perjalanan. Jalan kita dari saya dari rumah mau ke sini, itu kalau nggak bawa guide atau nggak pakai GPS nggak nyampe. Dan Kalau nggak nanya orang yang udah pernah ke sini nggak sampai, sampai. Atau kalau pakai GPS lagi langitnya, juga nyampe. Artinya butuh orang yang sudah mengantar ke rumah. Benar kan? kan? Misal seorang mau pergi ke Surabaya, butuh orang yang mau mengantarkan sampai ke Surabaya. Di Surabaya mau ke sini, sini, sini, sini, sini, sampai pada tuh tujuan, mengajarkan ilmunya. Lah ke akhirat, kita juga butuh orang yang bimbing kita, biar kita sampai ke akhirat tepat tujuan. Jangan sampai ke akhirat salah tuh tujuan. Tujuannya surga, tapi ternyata terjerumus ke neraka. Bisa atau nggak bisa itu? Bisa, oh, saya itu pernah kok naik pesawat dari Jakarta menuju Solo. Jakarta menuju Solo di bandara dipanggil. Solo, silakan masuk pesawat. Nah, mantap saya masuk pesawat. Duduk. Pintu dalam ditutup. Pesawat udah penuh. Datang satu orang di samping saya. Mohon maaf Pak, kursi lah. Itu kursi saya. Saya bilang, oh enggak Pak. Saya benar kursinya di sini. Saya tunjukkan tiket saya. Ini tiket saya. Loh, kok bisa ya? Kursinya kita persis sama. Saya panggil pramugari, gimana sih Pak? Masa apa namanya tiketnya sama, kok kursinya bisa bisa sama ini bagaimana nih sistem penerbangannya? Kemudian dia, ya Bapak kan mau ke Solo, ya saya memang mau ke Solo. Iya Bapak mau ke Solo, iya betul saya mau ke Solo. Ini pesawatnya ke Pontianak Pak. Ini pesawatnya ke Pontianak. Hah? Pontianak? Ya tadi saya mau masuk di solo ke sini. Solo, Solo, Solo. Ya saya ke sini. Ya siapa orangnya itu di depan sana. Ya Pak Bapak turun. Sudah mau ditutup nih pintunya. Untung yang ke Solo belum terbang. Saya luar dari masuk ke begitu duduk langsung pintu ditutup dua-dua terbang. Artinya pengennya ke Solo, salah ikut yang nunjukkan mau berangkat ke Pontianak. Pak Salah orang nunjukkan mau berangkat ganti Pontianak dan biasanya orang dia merasa benar nggak salah. Ini saya benar. Tujuan saya ke Solo benar, tapi sayang gurunya salah. Gurunya salah. Dan ya, banyak orang yang begitu merasa yang paling benar, merasa paling paling kuat yang lain salah. Saya yang benar, ini saya udah di tempat menuju surga dan lain yang selain itu neraka. Neraka. Kenapa? Ikut guru, gurunya, tapi gurunya salah. Maka paling penting kita cari guru yang benar dulu, kayaknya yang benar, penunjuk jalannya yang yang benar. Kalau penunjuk jalannya saya semuanya salah, makanya hidup paling penting adalah ilmu dan guru, guru sampai salah ibu mau belajar masak, misalnya lebih ibu ya, belajar masak sama apa montir motor, kira-kira pas atau nggak pas? Nggak pas kan ya? Bisa-bisa dikasih resepnya pakai oli. pakai oli. Harus pas gurunya siapa itu harus pas. Nah kalau kita lihat sejarah ulama terdahulu, beliau-beliau itu jadi wali tidak ada yang bodoh. Mawali wali itu pinter, kalau bodoh nggak mungkin bisa jadi nggak mungkin bisa jadi wali. Lah oh, bodoh itu yang bagaimana? Yang bodoh itu yang bagaimana? yang sudah merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Itu orang yang bodoh. Sedangkan orang yang merasa tidak pernah puas dengan ilmu yang dimiliki, dia merasa belum punya apa-apa, itu orang yang pan, pandai. Dan kita lihatnya para aulia, para nabi, orang soleh, sifatnya merasa belum punya apa, apa. Makanya Nabi Musa salam ketika diberitahu ada seorang yang lebih alim dari engkau, Nabi, atau Khidir salam, maka Nabi Musa nanya, di mana Khidir berada? Nabi Musa pun mendatangi Khidir, mencari Nabi Khidir dan belajar kepadanya. Karena ciri orang-orang yang betul-betul dia itu punya ilmu, yang merasa dirinya nggak punya ilmu dan selalu haus akan ilmu dan selalu butuh tambahan ilmu itu ciri orang-orang betul-betul punya il, ilmu. Hadirin dimuliakan Allah, para nabi, para surah wali itu karena haus ilmu. Kalau kita sejarahnya baca, di kelihatan pulangnya seribu, pulang gurunya tujuh ratus, pulang gurunya lima ratus, syekh pulang gurunya seribu dua ratus. Nah kalau kita gurunya berapa? Satu enggak mantap, ya kan? Dua juga enggak, tiga juga nih, tiga. Gurunya banyak, gurunya banyak, semua diambil ilmunya. Semua diambil ilmunya. Masalah guru sejati cukup satu di dalam Tapi untuk mencari ilmu ini belajar dari siapa? Dari siapapun semakin banyak maka akan semakin barokah, akan semakin barokah. Selalu begitu cari ilmu. Ada seorang ulama yang gurunya sampai 1300. Saya itu bingung tuh. Dulu belajarnya gimana ya? Gurunya 1300. Itu belajarnya kepada siapa? Siapa saja. Waktunya baik. Bagaimana ciri orang yang alim adalah yang terus bela belajar, cari ilmu kepada siapapun. Nah sekarang orang yang alim ini, yang bagaimana? Orang yang alim. Dalam sebuah hadis disebutkan, Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Di riwayat yang lain, Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu hukumnya fardu wajib bagi setiap muslim laki maupun muslim perempuan. Hadis ini punya banyak arti, punya banyak makna. Artinya ilmu itu hanya bisa dicari oleh muslim dan muslimah. Selain muslim dan muslimah tidak akan bisa mendapatkan il ilmu. Kalau bukan orang Islam nggak bisa dapat ilmu. Berarti yang dimaksud bukan yang dimiliki orang-orang ini. Karena ilmu yang dimiliki orang-orang ini muslim maupun non-muslim bisa mempelajari mempelajarinya, bisa memahaminya. Tapi ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang khusus untuk muslimin dan muslimah. Ilmu yang letaknya di dalam hati, dalam hati. Ilmu yang bukan di pola pikir, ilmu yang sifatnya rasa seperti yang pernah saya sampaikan yang namanya mangga itu manis manis seperti apa tidak bisa dijelaskan bisanya cuma dicicipi dan dirasakan baru orang bisa menjelaskan ini manisnya man mangga nah ilmu yang dimaksud juga demikian ilmu yang bisa menenteramkan hati ilmu yang bisa membuat hati ini semakin lapang dan itu ilmunya para aulia bersolehin syaratnya adalah dia seorang muslim atau muslimah Kemudian makna dari hadis ini talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Muslim juga bisa diartikan orang yang berserah diri kepada kepada Allah. Syarat seseorang mendapatkan ilmu, dia harus menyerahkan dirinya kepada gurunya. Tidak mungkin orang bisa mendapatkan ilmu yang dimaksud kalau di hati masih ada perasaan keminter atau seolah sudah tahu terhadap gurunya, merasa lebih hebat, merasa lebih pandai, merasa udah punya, merasa ngerti, ini orang yang mahrum daripada Orang yang tidak mungkin bisa mendapatkan tambahan ilmu. Kalau mau dapat tambahan ilmu, ya kita harus mengosongkan diri kita seperti kertas ini. Kertas putih yang diisi oleh tulisan apapun. Nanti kita bisa dapat tambahan ilmu. Tapi kalau kita sudah bawa kertas yang Islam materi, maka kita juga nggak bisa mendapatkan tambahan ilmu. Semisal ada orang ngomong kepada kita, Mas, tidak Mas, Eh, saya mau jelaskan jalan menuju Bintaro. Kita merasa, oh saya sudah tahu itu kan, udah selesai, nggak mungkin dapat tambahan ilmu. Kenapa? Sebetulnya mungkin orang tadi tahu jalan terbaru dan jalan ter terdekat yang belum pernah kita ada, dengar, belum pernah kita pahami. Andai kata kita mau mendengarkan dan merendahkan, insya Allah akan diberi Allah ilmu ya, yang baru mendapatkan tambahan ilmu dari dari Allah. Al-Quran 30 juz nggak nambah, nggak kurang. Hadis Rasul yang disampaikan juga nggak nambah, nggak nggak kurang. Tiap hari kita baca Al-Quran, Al-Qurannya yaitu nggak mungkin nambah, nggak mungkin kurang. Tapi ilmunya Al-Quran selalu bertambah. Pemahaman Al-Quran selalu bertambah. Nah syaratnya mendapatkan tambahan tadi bagaimana? Syaratnya kita harus merendahkan diri, merasa kosong dan tidak punya apa apa kalau kita masih merasa punya sesuatu, tidak mungkin bisa mendapatkan tambahan. Bagaimana akan dicukup lagi airnya ini kalau gelasnya masih penuh berisi air. Syaratnya gelasnya harus di, dikosongkan. Kalau gelasnya udah kosong, nanti baru diisi air lagi, diisi minuman yang lain. Piringnya itu harus dikosongkan dulu, baru diisi ma makanan. Itu syarat untuk mendapatkan tambahan ilmu nahal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kok tegang semua kenapa ini? Hah? Bodoh silahkan yang baru datang. Ya, jadi syarat mendapatkan tambahan ilmu harus merendahkan di diri. Kalau nggak merendah diri tidak bisa dapat tambahan ilmu. Sekarang saya mau nanya sama bapak dan ibu sekalian. Jujur ya, jujur. Kita ini udah punya greget semangat cari Atau kita punya greget semangat cari duit? Sejauh jujur aja di hati dirasakan dulu. Ilmu cari. Tapi kalau kalau cari duit, gregetnya ada kan? Misal dikasih tahu, di pasar sana dijual barang murah obral. Berangkat nggak? Berangkat kan? Habis subuh berangkat. Atau kita ditahu, ini ada barang dagangan yang modalnya itu curang, diburu orang harga jualnya tinggi. Berangkat nggak? Berangkat. Gregetnya ada kan? Ada. Karena ada greget terhadap dunia. Karena hati kita masih penuh dunia. Hati kita penuh dunia. Nah orang-orang soleh lain, regennya itu terhadap eh, Eh, makanya begitu ber, ada majelis, ada buku, kemudian ada seorang yang punya ilmu. Orang-orang yang mulia tadi, yang soleh, langsung mendatangi dengan greget, pengen dapat keun, keuntungan. Pengen keuntungan. Nah kalau yang namanya duit tadi, mohon maaf terhadap semuanya termasuk diri saya ini. Kira-kira duit itu penting atau enggak penting? Penting atau nggak penting? Penting. Hmm. Penting atau enggak penting? Penting. Enggak, lo berubah pikiran. Duit itu penting atau enggak penting? Tergantung. Tergantung. Anda di tengah padang pasir, di tengah padang pasir, yang paling penting air atau duit? Air. Air kan? Bawa duit misalnya satu miliar di padang pasir, ya, nggak bisa apa-apa yang dipentingkan aqua air mineral air itu yang paling paling penting tergantung duit itu penting atau tidak tergantung situasi dan kondisi tapi kalau yang namanya iman yang namanya alaikum ilm yang namanya ibadah dalam kondisi apapun selalu mendapatkan urutan kepentingan yang nomor satu nomor satu nah pada malam hari ini saya mau ngajak semuanya merenungkan satu hal insya manfaat nah handphone saya kan ganti satu. Istri saya nanya, kok HP-nya ganti kenapa? Saya bilang pecah. Jatuh pecah gitu kan, saya ganti. Sebetulnya itu bukan jatuh pecah, tapi saya banting. Sebetulnya banting. Tapi jangan tiru kan berbahaya tersebut. Jadi ada ajian itu di Agung, di peta itu ya, pesulukan Torikoh Agung uh, eh, Syadili, bahaya Abdul Jalil. Hallnya itu yang hadir sekitar 125 ribu orang di Agung sana. Kebetulan, alhamdulillah saya diminta untuk ceramah. Eh, waktu itu saya waktu ceramah saya ambil handphone kantong saya, kemudian saya lempar di tengah e, ratusan ribu orang tadi ya, teriak lempar, udah cukup prakteknya. Kemudian saya ambil satu lagi dari kantong, saya bilang nih handphone yang pertama tadi harganya tiga juta setengah kurang lebih. Yang ini dua juta setengah. Saya lempar. Teriak semua. Teriak semua. Wah, kan begitu. Udah, saya ceramah aja. Saya ceramah, ceramah saja. Selesai ceramah, kemudian panitia kan yang mencarikan handphonenya. Saya pergi aja gitu. Panitia carikan handphone. kalau handphonenya masih utuh, nggak ada yang pecah. Padahal mau lempar beran, keras gitu kan. Waktu itu saya bilang, kenapa ketika handphone saya lempar, saya saya nanti handphonenya pecah. yang gitu. Saya ngomong, bodohnya kita ya itu. Itulah kebodohan kita. Handphonenya jatuh, hatinya ikut jatuh. Handphonenya jatuh, hatinya ikut jatuh. Handphonenya dilempar, hatinya ikut terlempar. Handphonenya pecah, hatinya ikut pecah. Motornya tergores, hatinya ikut tergores mobilnya pernah dengan goresan motor mobilnya itu begitu yang punya mobil juga ikut ter tergores telinganya dicaci hatinya ikut terasa dimana dimaki kenapa kita hidup satu kan aneh mestinya handphone saja biasa handphone yang penting hati kita nggak apa nggak pecah lah kenapa handphone dilempar handphone jatuh hati ikut jatuh karena handphonenya ada di dalam hati handphonenya ada di dalam hati Timbunnya ada di dalam ah. hati. Kompornya ada di dalam hati. Kulkasnya ada di dalam hati. Piringnya ada di dalam hati. Gelasnya ada di dalam hati. Hatinya jatuh pecah anak dicaci dan di maki. Yang mencaci maki ibunya sendiri. Yang melahirkan hampir mati. Benar atau benar bu? Benar kan? Lo ngapain gitu? Handphone pecah, gelas pecah, piring pecah, hati ikut pe pecah. Itu menunjukkan kita sebagai manusia. Lah kenapa bisa terjadi semua itu? Ternyata kalau kita lihat hati kita ini penuh dengan perkakas. Sandal hilang, hati ikut hilang. Artinya ikut ikut ini penuh dengan perkakas, macam-macam nih semua masuk ke dalam hati suaminya hilang ikut Amin. Ya, suami iras pukul, pukul, dan lain sebagainya. Ya karena semua ada di dalam dalam hati. Seharusnya nggak boleh begitu, ini salah ini. Tidak boleh memasukkan hati kecuali Allah. Tidak boleh masuk ke dalam hati kecuali Allah. Tidak boleh masuk ke dalam hati kecuali La ilaha Allah. Tidak boleh dalam hati kecuali subhanallah. Tidak boleh dalam hati kecuali Allahu Akbar. Tidak boleh masuk dalam hati kecuali astagfirullah. Tidak masuk ke dalam hati kecuali zikrullah. Kalau hati dimasukin Allah, kalau hati dimasukin la ilaha illallah, kalau hati dimasukin oleh selawat, kalau hati dimasukin oleh istighfar, hati dimasukin oleh asma-asma Allah, maka nur Allah akan masuk ke dalam hati infasah sadr Insyaallah Allah saudara kosa, maka saat itu hati akan jadi insyaallah menjadi lapang dan menjadi lu, luas. Ingat nur itu dapat al Sehingga cahaya kalau masuk hati, ciri-ciri insyaallah Allah saudara kosa, maka hati itu akan menjadi lapang dan menjadi luas. Nah, nur Allah masuk ke dalam hati. Nah selama ini kita masukkan kompor, padahal kompor itu dunia, kompor itu mak, nah, kompor itu di Hitam, kalau dinyalakan kan asapnya beri kita di kompor masuk ke dalam hati, sepeda motor masuk ke dalam hati, rumah dalam hati, istri masuk ke dalam hati, anak masuk ke dalam hati, suami masuk ke dalam hati. Sehingga semua yang menjadi tadi menjadikan hati ini ke gelap. Karena hati gelap, hidupnya pun semeraut, hidupnya gak karu-karuan, hidupnya tidak enak, hidupnya tidak nyaman, hidupnya tidak merasakan damaian. Kenapa? menyalahi amat Allah subhanahu wa ta'ala al-bait, al-qalab, al-bait rumah itu adalah hati dan hati adalah ruh rumah yang boleh masuk rumah itu hanya Allah Sunya maka dikatakan dalam sebuah syair sehingga boleh ini dinyanyikan kalau ingat beliau yang suaranya enak saya bisa pergi ya ini syair ini maksudnya seperti yang akan saya maksudkan tadi Kullu baitin an tasakinuhu masih apa يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عن فتايا رب العالمين يا مهيل الجود والكرم أهل بيت المصطفى الطمي هم مال الأرض فاذكري چون به حب الانجم الزهری هم امان الارض فذکری يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجيك Saya Syahrudin agak lupa. Lama nggak dibawa soalnya. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji Setiap rumah engkau penghuninya tak membutuhkan pada lentera setiap rumah yang penghuninya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu baitin anta sakinuhu setiap rumah yang penghuninya adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam muhtajan ila surji maka rumah itu tidak membutuhkan lentera lampu-lampu yang ada karena baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa nur min karena beliau adalah cahaya dari cahaya Allah sebagaimana disebutkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya ketika Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala bertanya kepadanya Wahai Rasulullah, apakah yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Maka saat itu Allah Rasul pun menjawab, Kala ya Jabir, Wahai Jabir, dengarkanlah apa yang aku sampaikan. Kala ya Jabir, Inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Wahai Jabir, ketahuilah, sebelum menciptakan segala sesuatu, pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah cahaya Nabimu Muhammad SAW. Dan Allah menciptakan cahaya nabimu dari cahayanya Allah sendiri. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah. perlu baitin setiap rumah. ar rumah yang dimaksud al-bait al Rumah yang dimaksud adalah hati. Setiap hati yang di situ penghuninya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati itu tidak membutuhkan pada lentera-lentera yang lain. Karena itu hati kalau sudah diisi cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hati itu akan merindui kepada Tuhannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati itu akan kangen kepada Tuhannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati itu akan merasa nikmatan yang luar biasa. Cuman sayangnya hati kita tidak kita isi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati kita tidak kita isi Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita diisi kompor dan lain sebagainya. Betul betul. Ini sederhana ya. Sederhana saya cuma ingatkan diri saya dan hadirin semuanya. Makanya saya praktekkan tuh sengaja. Saya lempar tuh handphone. Saya mengetes hati saya sendiri mikir atau nggak mikir kamu. Bukan saya orang yang berlebih-lebih harta, enggak, enggak ada uangnya. Percaya, percaya, rusak ya, rusak gitu. Percaya, percaya, rusak ya, rusak. Cuman saya perlu mengajar diri saya, nih, lempar gitu. Lempar ini, lemparkan. Apa yang terjadi dengan hatimu? Kalau itu jatuh, huh, percuma kamu belajar sekian tahun. Ternyata hatimu sama HP masih mahal HP daripada hatimu. Alhamdulillah, handphonenya masih utuh. Dua hari kemudian saya ceramah di desa. Yang datang sekitar 700 orang, bukan 100 ribu orang. Di panggung saya lempar pelan, tidak keras. Kalau yang di Tulungagung saya lempar sekeras mungkin, ini di panggung saya lemparnya pelan aja. Tapi yang saya lempar kerak pecah, pecah. Orang-orang teriak, wah, Habib, handphonenya pecah. Saya bilang, gitu aja kok repot. Insya Allah besok belilah lagi. Beli uangnya dari mana? Ya, bu. Ya, tinggal ngucap sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak usah terlampau dipikir. Ini loh hati, jangan diisi yang lain-lain. Suami nggak boleh masuk ke hati, istri nggak boleh masuk ke dalam hati, anak nggak boleh masuk ke dalam hati bukan berarti tidak mencintai, bukan berarti tidak menyayangi. Kalau menyayangi anak, itu Allah yang nomor satu menyayangi anak karena Allah, menyayangi suami karena Allah, menyayangi istri karena Allah, menyayangi manusia karena Allah sehingga Allahnya selalu ada meskipun manusianya hilang. Jangan gara-gara manusianya Allahnya dihilangkan. lah yang terjadi sekarang sebaliknya gara-gara manusia Allahnya dihilangkan. Jadi untuk membuat hati kita penuh dengan Allah, ya memang hati harus dipaksa. Harus dipaksa. Allah, Allah. Kasih tahu, ajak ngomong nanti. Anak kecil tuh gak ada yang lahir bisa bisa ngomong. Lahirnya semua, oe, oe, oe. Orang tuanya yang ngasih tahu, ini roti, ah, alhamdulillah, ini roti. Terus kasih tahu, sama usia sekian, anak bisa ngomong, ma roti, pa roti, Laper. Siapa yang ngajarin orang? tuanya. Hati kita ini sekarang ibarat bayi yang baru lahir. Setelah perjalanan yang sangat jauh dari alam lahutnya sana sampai ke bumi ini masuk ke dalam tubuh. Perlu diingatkan lagi. Maka dikasih tahu Allah. Makanya begitu lahir ke muka bumi ini. Pertama kali yang disunnahkan Nabi Muhammad SAW kepada kita semua adalah untuk mengajarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, diazanin si bayi, diikomatin si bayi, untuk diingatkan hidupmu adalah untuk zikir dan ya. Allah hidupmu adalah untuk menyebut Allah Akbar hidupmu adalah untuk menyebut la illallah hidupmu adalah untuk salat nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sayangnya pendidikan Rasul ini kita amalkan kita cuma mengamalkan azan dan tomatnya selesai setelah itu nggak mengamalkan kelanjutannya Seharusnya kita terus melanjut hidup tiap hari. Mendengungkan zikir Allah, Allah, Allah, Allah, la ilaha illallah. Terus bisikkan ke dalam hati anak kita. Sehingga nanti tiba-tiba anak kita tanpa disuruh. Hatinya akan berdengung di dalam Allah, Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akan berdengung seperti itu. Saya pernah ketemu seseorang yang pernah ketemu orang yang soleh. Cerita ini dia pernah saya sampaikan. Kebetulan orang soleh yang dimaksud adalah kakek saya sendiri saya dapat cerita ini dari orang yang yang nggak sengaja ketemu sama kamu cucunya Habib Ahmad, betul. Habib Ahmad yang di Kudus, benar. Saya punya teman, teman saya pernah ketemu kakek kamu dan punya cerita yang bagus buat kamu. Apa ceritanya? Teman saya ini berapa puluh tahun yang lalu ketemu adiknya kakek kamu di Semarang. Datang ke sana mau nanya persoalan agama. Saat itu adiknya kamu biar kakak saya yang menjawab kakak saya bentar lagi mau dapat Semarang terus yuk kita jemput di terminal beliau naik bis akhirnya berangkat ke terminal sampai di terminal kembali ke rumah itu orang tadi mengatakan Habib Ahmad saya mau nanya satu persoalan tapi Habib harus sumpah dulu mau menjawab soal saya apapun pertanyaannya maka kakek saya meluluskan uh, hajatnya mengatakan iya saya bersumpah akan menjawab soal kamu apapun itu kemudian orang tadi berkata saya tidak jadi tanya pertanyaan yang saya tanyakan kepada adik Anda. Saya punya pertanyaan baru. Apa pertanyaan baru? Mohon maaf, saya ini gila atau normal karena sejak tadi saya ketemu jenengan, saya mendengar dari dan Anda yang di sebelah kiri terdengar suara tapi sekarang masih saya dengar padahal saya juga nggak pernah dengar suara macam Bang, saya nggak pernah lihat macam-macam, nggak pernah Saya ini orang yang biasa-biasa saja. Jadi saya bingung. Bingung bagaimana? Saya mendengar hatimu mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah tanpa henti terus terdengar sampai sekarang. Ini saya yang lamun-lamunan kerumunan-kerumunan hanya mendengar begitu hatimu berbicara seperti itu. Tolong dijawab pun tidak terlanjur sumpah. Maka kakek saya pun mas badannya e, termas itu kemudian mengatakan andai kata kamu nggak lah saya nggak mungkin saya jawab pertanyaan kamu Ya betul. Itu memang suara hati saya sejak umur 16 Tadi saya sudah berpikir seperti itu di dalam hati. Padahal ketika ditanya umurnya kurang lebih 60 tahun. Kakek saya meninggal umur 93 tahun. Orang dulu tuh dididik begitu. Hatinya tuh bisa ngucap. Nah, memang diajarin terus. Nah kita nggak mau ngajarin hati kita. Sehingga kalau ngelamun yang kalau lamunannya nonton baseball. Kalau ngelamun lamunannya macam-macam, bukan lamunannya Allah, Allah nggak begitu, nggak jalan dengan sendirinya. Kenapa nggak jalan? Kok mesin di hati ini nggak jalan? Karena nggak kita didik, nggak kita kasih kasih tahu. Karena nggak dikasih tahu, ya nggak nggak bisa ngomong. Makanya kita disuruh didik diri kita dengan duduk berzikir, duduk ber berzikir, berzikir itu kita memang butuh konsentrasi, ya duduk serius, ada kalimat-kalimat zikir, torikohnya apapun pasti murid mursyid torikoh itu sudah mengajarkan zikir A, zikir B, zikir C, zikir D, ya kan? Ada zikir kalau di ini khawatam, khawatam, khawatam dan lain sebagainya. Kalau di dalam mazhab, uh, dalam akidah uh, Alawiyah dan yang lain itu ada macam-macam termasuk rotikul atas, rotikul hadat, ya. Maulid simturar seperti tadi dibacakan. Kemudian kalau kita lihat Tariqah Syadiliyah, ada Hizib Bahar dan lain sebagainya. Semua itu bentuk zikir. Untuk lagi nanti zikir khusus ucap la ilaha illallah sebanyak mungkin. Salawat. Memang harus duduk kita. Duduk tidak terganggu oleh apapun. Fokus untuk berzikir. Mengingatkan zikir kita. Zikir itu mengingatkan zikir kita untuk ingat kepada yang maha mengikir Bukan ingat kepada yang yang lain. Kalau udah bisa begitu, maka insya Allah hidup itu tenang, enak, nyaman. Apapun yang terjadi, di hati ini cuma Allah, tidak ada cuma Rasul. Ada yang mau menyusup, mengariso, rasa. Dan itu akan tersingkir. Ih, ini apa ya kok hati saya kena? Oh, jadi ada sesuatu yang nggak benar masuk ke dalam ke dalam hati. Segera diusir dengan di dikir orang-orang terdahulu seperti itu. Lah kita selama ini tidak begitu. Kita terbiasa menyebutkan dunia ke dalam hati. Ini Yang saya sampaikan betul nggak tadi urusan kompor dimasukkan ke hati, Ulas dimasukkan ke hati. Yang lebih ngeri, pekerjaan dimasukkan ke hati. Jadi dipecah dari pekerjaan seakan-akan hidup berakhir. Seakan-akan Allah yang maha beri rezeki itu hilang. Benar nggak ini? Ya kan? Sumber mata pencahariannya. Sumber mata pencahariannya hilang langsung hatinya bingung, kalau gundah, gulana, nggak karu-karuan. Seakan-akan udah nggak bakal dapat rezeki lagi. Padahal yang ngasih rezeki adalah Allah yang maha memberikan rezeki. Nah kenapa hari kita jadi seperti itu? Karena hatinya diisi hal-hal yang gak, enggak benar. Kalau hatinya betul-betul ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang ada cuma ar Allah yang maha memberikan rezeki, maka gak mungkin bingung dengan urusan-urusan seperti itu. Saya tidak katakan kemudian kalau gak punya pekerjaan, gak bisa kerja, bukan loh ya. Enggak, ya kerja, ya kerja. Tapi hatinya itu gak pernah ada ketergantungan pekerjaannya. gak pernah ada ketergantungan pada jabatannya. Sehingga kalau dia dimusuhin orang ya gak, gak bingung. Yang mau ya udah biarin musuhin. Yang penting saya gak mau musuhan. Saya mau babe aja. Ketemu kan ya kasih senyum. Kalau perlu cium tangannya. Ya yang kita berat-berat hati? Al-Habib Abdullah bin Bakar al terus ketika ceramah di depan murid-muridnya jumlahnya luar biasa. Luar biasa bangun satu orang kemudian mencaci maki. Habib kamu begini, kamu Habib begini, Habib, Habib begini. Beliau tenang, selesai. Bilang tangan tolong murid ini. Ya Allah, yang diucapkan dia benar, tolong ampuni saya. Nangis, beneran. Ya Allah, ini dia tidak benar. Tolong ampuni dia, ya Allah. Tolong muliakan dia, ya Allah. Tolong, ya Allah. Dan seterusnya. Selesai begitu otomatis. Orang yang mencaci maki tadi langsung sadar dan minta maaf. Nah, kalau kita sekarang enggak dicaci maki. Dasar kamu orang yang jelek wajahnya. Tersinggung. Ya kan, tersinggung. Padahal kalau cermin belum jelek kan. Ya kan, belum jelek dibandingkan yang lebih cantik kita jelek. Jelek dibandingkan yang lebih tampan kita jelek jelek. Jadi kalau di, dimaki, hei kamu jelek, jangan marah. Emang kenyataannya kita jelek dibandingkan tampan, dibandingkan cantik, hei bodoh. Jangan marah, kita memang orang yang bodoh dibandingkan yang lebih pan. pan pada hakikatnya memang kita bodoh. Eh, din. Memang kita ini miskin dibandingkan yang enggak yang kaya. Lah kenapa kita dicaci maki dengan sesuatu yang kita miliki? Kita marah aneh kan? Terus hidupnya kan nyata aja. Ngapain sih hidup buat musuhan sama orang, benci sama orang, dengki sama orang. Akhirnya hubungan kita dengan Allah rusak. Padahal alat berhubungan dengan Allah menggunakan ha? hati. Gak boleh hati yang digunakan oleh Allah diisi kebencian, diisi dengan antara murka, kedengkian, sub ahriyah, dan sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan. Allah butuh kita atau tidak? Mustahil Allah butuh makhluk kan begitu? Ya. Allah gak butuh kita apa? Tidak. Kita butuh Allah tidak? Oh, selalu butuh kepada Allah. Kita selalu butuh kepada Allah. Seharusnya begitu. Tapi kenyataannya coba Anda renungkan kapan Anda butuh Allah. Pertanyaan sederhana. Kita butuh Allah, butuh. Seharusnya memang begitu. Setiap saat kita butuh Allah. Tapi coba kenyataannya kapan Anda butuh Allah? Saat susah, jawaban jujur. Saat sedih, jawab jujur. Saat punya hajat, jawaban jujur. Jadi kalau lagi nyantai, punya duit, mau makan, gak butuh sama. Lagi bahagia, lagi oke, okay, lagi sehat, gak butuh sama. Allah itu kenyataan hati kita begitu kan parah di ini. Seharusnya setiap saat, setiap detik kita butuh kepada Allah sehingga seorang Allah mengatakan ma biadilah awfal mimma biadih. Apa yang dengan Allah lebih aku yakini ketimbang apa yang sudah ada dalam genggamanku. Seorang wali Allah uangnya banyak, Beliau nggak pernah merasa nyaman dengan uangnya. Kenapa? Uang ini bisa hilang, saya bisa sakit, saya bisa dimusnahkan Allah sedikit. Tapi yang di sisi Allah nggak mungkin mus musnah. Sehingga apa yang dimiliki kekuatan, kebahagiaan apapun tidak pernah membuatnya lalai maupun terpedaya. Setiap detik hatinya butuh kepada Allah dan itulah yang dikatakan Alfi Seorang sufi adalah seorang yang fakir. Fakir artinya selalu butuh kepada Allah. Di Al-Quran disebutkan kuno fuqara. Jika mereka sudah bisa menjadi orang yang fakir, yuhnihumullah min fadlih, maka Allah akan menjadikan orang tersebut mendapatkan kecukupan dari sisi kemurahan Allah. Allah yang memberikan kecukupannya. Allah yang memberikan kecukupannya dari sisi kemurahannya, Bukan karena usaha orang itu, bukan karena hebatnya orang tadi, tapi kedermawanan Allah, kemurahan Allah. Allah berikan kecukupan zahiran wa batinan kepadanya dengan syarat hatinya selalu merasa butuh kepada Allah. Pertanyaan ketiga. Kita butuh sama Allah? Butuh. Allah butuh kepada kita? Tidak. Nah, terus begini. Allah nggak butuh kepada kita. Dahulu dia zaman azali yang ada cuma Allah. Tidak ada yang lain. Yang ada cuma Allah. Zat yang maha mencipt, mencipta. Allah tidak punya ciptaan. Di zaman Nabi Allah tidak punya ciptaan. Terus dengan kehendaknya Allah berkehendak menciptakan. Allah berkehendak menciptakan sesuatu. Dan sesuatu yang pertama kali diciptakan itu diciptakan karena cintanya Allah. Karena sayangnya Allah kepada ciptaannya Allah ingin makhluk itu ada. Dengan sayangnya Allah ingin manusia itu ada. Maka Allah ciptakan manusia yang paling disayang Allah. Manusia yang paling dicipta, dicintai Allah. Manusia yang paling dimuliakan oleh Allah. Allah pun ciptakan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan dengan cintanya dan kasih sayangnya. Makanya Allah pun katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan Lil alamin. Tidak kami utus engkau kecuali rahmat bagi alam semesta. Rasul adalah wujud rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Dari nur Nabi Muhammad SAW ini kemudian diciptakan seluruh makhluk yang yang ada. Artinya kita ini ada karena cintanya Allah, karena kasih sayangnya Allah. Allah nggak butuh, tapi Allah sayang kepada kita semua. Pertanyaan saya yang ketiga ini sangat penting untuk dijawab hati masing-masing dan coba jujur ya. Coba jujur saja kepada hati masing-masing, nggak usah ngucap sama saya, tapi jujur hati masing-masing. Dengarkan dengan baik pertanyaan saya. Mungkin belum ada yang mempertanyakan ini kepada Anda semua. Nanya, kalau Anda dihapuskan oleh Allah dari kehidupan dunia dan akhirat, dari ada dijadikan tidak ada, kira-kira apa rasanya? renungkan sejenak. Habis, habis itu meninggal terus nggak ada. Nggak ada lagi yang namanya Pak Husni, nggak ada lagi yang namanya Pak Novel, nggak ada lagi yang namanya Pak Pulan, Pak Pulan itu dia tidak ada. Nggak ada, nggak jadi orang bodoh, memang nggak ada. Hilang, hilang, nggak ada. Hilang, dihilangkan sama Allah. Mau atau nggak mau, jujur. Nggak mau kan? Berontak kan kita? Oh, saya ingin menikmati kehidupan di alam sana. Saya masih ingin kumpul sama anak saya. Kumpul. Kan begitu kan? Gak mau dihilangkan. Berarti kita dibuat ada oleh Allah itu mahal. Kita dibuat ada oleh Allah itu sebuah kemurahan Allah yang luar biasa. Makanya ya disyukuri. Diadakan sama Allah kok gak syukur. Dianggapnya itu suatu hal yang mainan. Diciptakan semua ini bukan ada bukan sia Bukan sia-sia kita diciptakan dari nurnya Allah Subhanahu wa taala lewat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tajalli tajalli tajalli terus begitu. Mahal keberadaan kita ini. Makanya afdhalun ni'mah ni'matul ijab. Nikmat yang terbaik adalah nikmat Allah menjadikan makhluk itu ada. Nah kita dijadikan ada yuk kita syukuri. Nah, nanti jadi masalah keberadaan kita setelah dunia ini ke akhirat, di akhirat itu berada di mana itu yang tadi saya katakan. Arahnya itu kemana? Sengsara atau bahagia? Pengennya bahagia. Nah, kalau mau bahagia caranya cuma satu. Yang hidup di dunia ini harus caranya orang-orang yang bahagia. Hidup caranya orang yang bahagia. Nomor satu paling penting saya ingatkan diri saya dan hadirin semuanya terakhir ini. Ini karena udah jam berapa nih nggak terasa. Saya ngomong terus ya jam setengah sebelas lewat sepuluh menit. Jadi saya ngomongnya udah cukup lama dan cukup pan, ya. Ini yang terakhir ini coba direnungkan. Kalau ada pejabat, semakin tinggi jabatannya, semakin mudah ditemui atau semakin susah ditemui? Susah. Semakin penting seorang, itu makin menjaga privasinya atau membuka privasinya. Semakin menjaga Semakin membatasi orang yang kenal atau membuat semua orang bisa dengan dirinya. Membatasi ya. Semakin mudah dapat dapat kontaknya atau semakin susah dapat kontaknya. Susah. Kalau kita mendapatkan kontak orang yang penting, merasa bahagia, tersanjung atau biasa. Normalnya. Normalnya kalau itu orang betul-betul penting kita punya kontaknya kan bahagia dan bangga kan? Punya kontaknya. Nah, siapa yang punya kedudukan paling tinggi dan pangkat paling tinggi? Allah Rabbul Alamin itu yang pangkatnya paling tinggi. Tapi Allah tidak mempersulit kontak dengan Allah. Allah membuka kontak khusus, layanan khusus untuk Allah. Sholat lima waktu saat untuk kontak Allah secara khusus. Di bulan kita dipaksa, kamu harus hubungan dengan saya. Karena sayangnya Allah, kamu harus telepon saya. Harus. Itu karena sayangnya, sayangnya Allah. Lima waktu. Lah kita udah dikasih privasi untuk hubungan sama Allah. Kemudian tidak kita manfaatkan. Berarti kita ini kurang ajar atau tidak. Berarti kita kan kurang kurang ajar kalau seperti itu. Belum lagi Allah mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Ucadaku, ngomong kepada minta padaku, pasti aku penuhi. Kita disuruh minta sama Allah. Lah kita minta atau tidak? Yang jadi masalah itu baru minta kalau butuh. Dan dikatakan butuh kalau kepepet. Kalau enggak kepepet, enggak min. Minta. Padahal minta itu setiap saat. Setiap saat mau apapun usahakan minta latih, minta. Butuh motor ya minta, butuh mobil ya minta. Ngucap gitu, ya Rob saya butuh ngomong. Ya Rob saya butuh motor ini ngomong. Ya Allah saya mau beli gula satu kilo. Doakan, uh, tolong berkati doa apa namanya gula saya ya Allah. Ini latihan minta terus, latihan min, Minta orang yang udah hidupnya seperti itu, insya Allah tiap detik dia akan kontak dengan Allah. Lah intinya apa tuh hidup? Intinya hidup itu hubungan hati kepada Allah. Sering hari ini kontaknya sering dengan Allah, maka semakin dekat orang itu kepada Allah. Orang yang jauh dari Allah, kalau hatinya semakin tidak menguat Allah. orang orangnya sholat, tapi hatinya di pasar dan lain sebagainya, maka dia belum berhubungan dengan Allah. Semoga ini manfaat dan barokah. Mohon maaf atas segala kekurangannya uh, saya harap kalau ke Solo mampir-mampir ke Masjid ar di Dewutan ya. Itu alamat alamat websitenya ada di kertas tadi. Jumat malam uh, yang mungkin pas nggak nggak dikir di sini bisa lihat di rumah. Kalau yang bisa lihat dengan ulangnya di YouTube cari gitu kan, sehingga kita bisa dapat ilmu berbagi-bagi tambah il, ilmu. Demikian mohon maaf. Uh, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لك وعظيم سلطانك لا يحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح بات الله عدد ما في علم الله صلاة دائمة ببيان ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفاء الأبصار وديائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا فمن جميع السيئات وترفعنا بها لك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا غني كل فقير قوم قوي كل ضعيف ويمنع من كل خائف يسر علينا كل عسير فالتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها بصير اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف من لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخلصنا بعينك التي لا تنام واتركنا بجنبك الذي لا ينام وارحمنا ببيتك علينا فلا نهلك فأنت راجعنا واثقنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من أراجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا ذرية طيبة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من الصالحين اللهم يا الله ampunilah dosa-dosa ini Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang dapat merasakan nikmatnya berhubungan denganmu ya Allah, Dapat merasakan nikmatnya berzikir kepadamu ya Allah, Dapat merasakan nikmatnya menyebut namamu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang dapat merasakan nikmatnya sholat, Jadikan kami orang-orang yang dapat merasakan manis sholat, Jadikan kami orang-orang yang dapat bantu sholat. Ya Rabbi jadikan kami gantung dengan sholat. Ya Rabbi jadikan kami rindu dengan salat Ya Allah tolong ya Rabbi jauhkanlah kami dari segala godaan syaitan yang terpuruk di dalam salat Ya Allah bimbinglah kami dengan tunjukkanmu sehingga kami dapat menamati setiap gerakan-gerakan bacaan-bacaan salat Ya Rabbi jadikan keluarga kami keluarga yang mendirikan salat Jadikan anak keturunan kami anak keturunan yang mendirikan salat Ya Rahman Rahimin maafkan salat-salat kami ya Allah Maafkan kami yang sering lalai dalam sholat. Maafkan kami yang sering bermalas-malasan ketika hadap sholat. Yang maafkan kami yang sering merasa berat untuk sholat. Maafkan kami yang mementingkan dunia daripada sholat. Maafkan kami yang mementingkan segala hal sehingga merupakan sholat. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang dapat mengutamakan sholat. Orang-orang yang dapat mengerjakan sholat dengan baik dan benar, dengan khusyuk. Ya Rabbi, jadikanlah keluarga kami keluarga yang engkau ridhai keluarga yang engkau cintai keluarga yang engkau rahmati keluarga yang engkau sayangi ya arhamar rahimin jadikan seluruh anak keturunan kami ila yaumil qiyamah minal awliya wassalihin jadikan anak keturunan kami semuanya sebagai wali wali ya Allah ya Rabbi bahagiakanlah orang tua kami bahagiakanlah anak keturunan kami bahagiakanlah pasangan hidup kami Tanggungkanlah sahabat-sahabat kami. Tanggungkanlah semua orang buat baik kepada kami. Ya Arhamar Rahimin. Malam hari ini kami mengadakan permohonan kepadamu Ya Rabbi. tengah semua urusan kami dunia dan akhirat. Jadikan kami orang-orang yang mendapatkan limpahan ilmu yang penuh dari sisimu Ya Allah. Ya Rabbi. Jangan jauhkan orang-orang soleh dari kami. Dan jangan jauhkan kami dari orang-orang soleh Ya Jadikan kami berada dalam hati hamba-hambamu yang kau pilih, Ya Allah, yang mendapatkan giliran rahmat dari sisi Ya Alhamdulillah. Ya Rabbi, jadikan semua yang hadir di majlis ini, mendengarkan suara majlis ini, Ya Arhamar Rahimin. Yang membantu majlis ini dengan diri apapun, Ya Arhamar Rahimin. Jadikan semuanya min ahli jannah. Jadikan semuanya min ahli jannah. Jadikan semuanya min ahli jannah. Ya Rabbi, kami memohonkan kesalahan kami kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jadikan kami orang-orang yang dapat berbakti kepada Rasulullah, yang dapat mengabdi kepada Rasulullah, yang dapat menjadi pelayan Rasulullah. Ya Arhamar ini jadikan senapun dari tempat ini mendapatkan keberkahan yang besar dari sisimu Ya Allah. Jadikan dosa-dosa kami engkau ampuni, Amal saleh kami telah engkau terima, ayat kami telah engkau tutup, kesalahan kami telah engkau nyatakan, Jadikan semua hajat kami telah engkau wujudkan, Ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbi, dan usia kami semua dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, ketentuan. Dan setelah semua itu nanti tolong akhir usia kami dengan husnul khatimah. Akhirlah usia kami dengan husnul khatimah. Akhir usia kami dengan la ilaha illallah. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل بحسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وعلمنا من لديك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين على هذه النية وعلى كلمة صالحة الدنيا النافعة وعلى منا وحبيب أبي وعلى منا وشنازل إلى